Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Begini Bu ya. Eh, kira-kira uh, apa saja yang dilarang oleh seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya? Apakah kegiatan di luar rumah seperti mengaji, uh, mencari ilmu masih bisa diperbolehkan khususnya bagi ibu-ibu yang sudah lanjut maksudnya 50 tahun ke atas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum seorang wanita yang dalam masa iddah dia harus mengambil masa ihdad wanita yang ditinggal suaminya meninggal bukan wanita yang dicerai kalau wanita yang dicerai, maka dia tetap boleh berdandan yang cantik. Dan dia boleh keluar rumah. Apalagi cerai satu berdandan cantik, barangkali suaminya membatalin cerainya. Ya, bahkan kalau cerai satu dan dua, seorang istri nggak usah keluar dari rumah karena masih cerai satu dan du, dua. Barangkali ngeliat istrinya cantik, lalu batalin deh, aku nggak jadi cerai. Mungkin begitu. Tapi kalau cerai tiga harus pisah karena nggak mungkin untuk rujuk kembali tapi biarpun cerai tiga seorang wanita boleh keluar kemana ada sebagian orang yang salah fihim fikih orang dicerai seperti orang yang ditinggal suaminya meninggal dunia yang ngomong ustadz lah ustadzah lagi nah, ini ustazah ini ustadzahnya nggak ngaji kelihatannya jadi orang cerai dianggap suaminya kayak mati kalau oh, seorang wanita yang dicerai, dia wajar seperti wanita yang lain, kerja, keluar, ke pasar, dan seterusnya wanita yang dicerai tapi wanita yang telah meninggal dunia kalau ditinggal eh, oh iya, oh, yang ditinggal suaminya meninggal dunia suaminya meninggal dunia maka dia harus mengambil ehdat, dia harus tarobus tinggal di dalam rumahnya 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari tidak boleh berdandan tapi boleh nemui orang nemui sepupu, ponakan, tamu ini ada kebiasaan. Tidak tahu ini dari mana sumbernya. Ada seorang suaminya meninggal dunia. Itu mau nemui orang nggak boleh. Biarpun nemui kaum laki-laki juga boleh bu. Tidak tahu di Cirebon ini ada ini. Saya sampai kadang-kadang ibu sudahlah keluar dari kamarmu, temui ponakanmu, temui pamanmu, temui saudaramu, temui sepupumu itu. Yang penting jangan berduaan deh. Iya bu, ya betul saya di kamar stres ngeliat ranjang suamiku ini fatwa ini fatwa menjerumuskan ini boleh anda di ruah, asalkan masih di lingkup room, rumah nemui tamu yang banyak mungkin dihibur oleh oleh sahabat-sahabatnya tapi ingat tidak boleh berduaan kalau dengan laki-laki lain bisa ketemu orang lain juga nggak apa-apa misalnya ada rombongan bareng-bareng ada tapi tidak tahu ini tidak tahu coba mohon maaf ini yang yang pernah di Cirebon ini Ya, di Cirebon ada ini, tidak tahu di Cirebon saya beberapa kali saya temui setiap ada orang meninggal dunia, ibunya di mana? Di kamar. Oh ya sudah, saya diem saja mungkin. Kalau di kamarnya karena istirahat silahkan bagus istirahat. Tapi kalau di kamarnya karena fatwa yang salah dari sebagian orang untuk dekem di kamar tambah stres tadi keluar. Boleh keluar dengan temu biasa. Tentunya menghindarkan dandanan dan meninggalkan minyak wangi jangan pakai dandanan yang wajar coba jujur orang Cirebon ya ada yang kayak gitu enggak nah ini, ini enggak boleh di Cirebon saja ini saya di tempat lain ya mungkin saja ada karena kesalahpahaman sengaja kami tegaskan semacam ini ada lagi yang aneh-aneh deh masalah masalah iddah ini masalah ihdat ini yang ngomong katanya siapa yang ngomong ustadz atau ustadzah aduh repot lagi kalau yang ngomong orang awam mungkin dimaafkan deh tapi ustazah jangan diseksa orang kalau seorang wanita kemudian dia memilih untuk tinggal di kamarnya ya itu lain cerita tapi kalau dilarang tidak dilarang keluar dari kamar lingkungan rumahnya dia ketemu dengan siapapun yang datang orang takziah Masya Allah minta maaf biarpun orang lain pak minta maaf mungkin suami saya melakukan kesalahan nah, nah, nah, nah. boleh tidak dilarang yang nggak boleh adalah dia berdandan, pakai minyak wangi, keluar dari rumahnya tanpa kepentingan, tanpa hajat. Jadi nggak perlu keluar rumah selagi tidak mendesak. Keluar rumah bagi seorang wanita yang dia jadi tulang punggung di rumah tangganya, kalau tidak keluar rumah tidak ada yang ngasih makan, maka boleh dia pergi ke pasar, beli ke pasar, itu untuk dan nanti juga pada akhirnya diperkenankan untuk mencari ketenangan misalnya apa nong tetangganya, kawan dekatnya adalah saudarinya di tetangganya. Dia boleh keluar dekat-dekat semacam itu untuk mencari ketenangan hatinya. Ini malah suruh disekap di kamarnya. Ingat ranjang suamiku waktu kemarin. Ah, ah. ah. Ini sampai ngomong, iya bu ya saya stres taruh di kamar terus. Tidak boleh keluar. Ustadz siapa yang kayak begitu tuh? Suruh, suruh baca, mohon maaf harus kami hadirkan kebenaran ini. Sebab jangan semakin diperberat orang yang mendapatkan musibah. Apa sunnah takziah itu? Anda ngerti takziah Pak? Takziah adalah orang datang untuk menghibur orang yang ditinggal. Diajak diskusi, diajak ngobrol, dia lupa. Kadang ketemu kawan dekat, kemudian ketemu kerabat, ah, menjadi lupa. Itu takziah. Baik. Empat bulan sepuluh hari. Tidak boleh dandan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh dilamar, tidak boleh dilamar ini kehormatan seorang suami. Tidak boleh dilamar, tidak boleh keluar. Biarpun untuk ngaji. Kecuali di rumahnya serem banget. nggak ada yang mau nemeni, nggak punya sanak kerabat. Waduh, ini anu. Atau rumahnya tidak aman, ini babnya beda. ya, mungkin setiap hari Minggu, misalnya hari Ahad, di kiri kanan rumah itu kurang sop, kurang baik tidak aman, mungkin ada anak-anak brutal dan sebagainya. Akhirnya Pak, Neng tolong jemput saya mau ngaji saja deh. Kenapa? Di rumah tidak aman. Itu lain kasusnya. Tapi kalau rumah Anda aman, Anda di rumah saja 4 bulan 10 hari. Tidak perlu keluar. Ini adalah kemuliaan yang diajarkan oleh Islam. Tapi tetap kalau ketemu orang biasa ya, jangan sampai disekap di kamar. Itu. Kemudian tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah sampai selesai masa iddahnya nanti. Baik, ini adalah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Biarpun katanya 56 tahun, enggak ada masalah. Memangnya kenapa kalau 56 tahun? Memang orang 56 tahun sudah enggak enggak pengen menikah? Ada orang umur 70 tahun menikah kok. Oh, bingung. Masalah nikah adalah urusan kehalalan, bukan urusan 60, 70. Jadi bukan masalah itu hukum seolah-olah mengatakan sudah tua tidak bukan masalah itu hukum harus dipatuhi baik ini adalah yang hendaknya dihindari oleh orang-orang yang ditinggal meninggal oleh suaminya baik itu saja diantaranya termasuk yang perlu kami tekankan adalah sesuatu yang menyusahkan di masyarakat dari pemahaman yang salah tadi yaitu di saat seorang istri malah disekap di kamarnya nggak boleh kemana-mana nggak boleh nemui siapa-siapa menemui orang ajnabi orang lain bukan mahramnya sekalipun boleh asalkan dia tetap menutup aurat dan tidak berduaan dibarengi dengan yang lainnya nemui siapa saja seorang guru menemui santrinya seorang santri menemui gurunya ini biasa saja tapi ingat asalkan tidak berduaan kalau duaan adalah khalwa termasuk jual beli di dalam rumah ada orang transaksi kalau ke tempat nggak boleh ya, boleh saja ini, mohon maaf ini harus disampaikan ini. Eh, ya. Sholat jamaah, sholat jamaah di rumahnya. Sholat jamaah di rumahnya, kalau masjidnya adalah masih bertetangga, diperkenankan. Karena boleh keluar untuk ke, lingkungan, ke lingkungan rumahnya saja. Maka diizinkan untuk ke rumah tetangga jika untuk mencari ketenangan. Dan ketahuilah kalau ternyata jauh dan sebagainya tidak perlu melakukan itu semuanya. Jadi Ibu-ibu, pokoknya jaga kehormatan Anda, kehormatan syariat, maka Allah akan muliakan Anda. Kalau sudah Anda memaksakan, Anda masuk wilayah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau kecuali rumahmu adalah rumah yang tidak layak dihuni oleh orang sehat imannya. Maka boleh ditinggalkan tempat tersebut. Rumahnya tidak sehat rumahnya Masya Allah banyak macam-macam godaan di dalam rumah tersebut apalagi mungkin dia adalah seorang janda yang mohon maaf mungkin secara masih muda dan sebagainya tak di lingkungannya adalah tidak baik maka dia bisa meninggalkan transatut untuk pergi ke tempat yang lebih aman mencari perlindungan itu babnya beda kasusnya beda bukan kasus yang yang wajar Wallahu a'lam bissawab